Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran ya, yang membahas tentang ilmu kaidah bahasa Arab dan kita akan masuk ke dalam buku yang akan kita pelajari yaitu buku berjudul At-Tashil fi Ma'rifati Qawaidil Lughati Tanzil yaitu kemudahan dalam memahami kaedah-kaedah bahasa at-tanzil yaitu bahasa wahyu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca dari buku tersebut yaitu buku at tashir dari halaman yang ketiga. Sebelum penulis memulai buku ini, dengan mukadimah dan materi, maka di halaman tiga dari buku ini penulis mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim atau dikenal dengan istilah basmalah ini adalah ucapan ya atau kalimat yang biasa dipakai oleh para ulama kita dalam mengawali karya-karya mereka. Para ulama kita apabila mengawali tulisan-tulisan mereka, maka mereka pun memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian? Ya, di antara keterangan yang disampaikan oleh para ulama kita bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim ya ini merupakan suatu kalimat yang dianjurkan untuk dituliskan atau diucapkan ya sebelum ya menyampaikan isi daripada suatu pembicaraan di dalam surat atau di dalam tulisan dan lain sebagainya sebagaimana ini telah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengirimkan ya surat-surat yang di sana terdapat dakwah ajakan-ajakan kepada para raja, kepada para pembesar, maka di dalam surat tersebut diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ya, sebagaimana kita ketahui bersama, yaitu kisah yang sangat terkenal, dikirimkannya surat ya yang kemudian dibaca oleh Heraklius ya, pembesar Romawi. Di dalam surat tersebut Rasulullah SAW ya mengucapkan kalimat di awal suratnya Bismillahirrahmanirrahim ya, dari Muhammad ya, hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius pembesar Romawi. Dari hadis tersebut para ulama kita mengambil kesimpulan bahwasanya dianjurkan ya untuk memulai risalah ataupun tulisan ya, surat ataupun buku dan lain sebagainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa faedah dari memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, yang pertama tadi sudah kita singgung yaitu untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi kita, teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana diterangkan oleh para ulama adalah Bismillahirrahmanirrahim di dalamnya terkandung atau baruk yaitu mencari keberkahan, mencari kebaikan yang banyak dengan ya menyebutkan asmaul husna yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bismillahirrahmanirrahim ini terdapat tiga asmaul husna yaitu nama Allah, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Maka dengan menyebutkan asmaul husna seorang yang mengucapkan kalimat ini maka dia bertabaruk ya mencari keberkahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-namanya ya yang maha indah yaitu Asmaul Husna. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga di antara faedah menyebutkan kalimat bismillahirrahmanirrahim sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita yaitu adalah dalam rangka al-isti'anah yaitu dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim ya ingat bahwasanya apa yang dia lakukan senantiasa ya hanya akan bisa terwujud, hanya akan bisa terlaksana jika diberikan bantuan, jika diberikan pertolongan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ya senantiasa harus mengingat besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus mengingat betapa dirinya sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ya segala keperluan, dalam memenuhi segala kebutuhan dan dalam segala urusan yang hendak dia lakukan. Oleh sebab itu kita ingat bahwa di dalam surat kita ya di dalam surat Al-Fatihah kita senantiasa membaca ayat iya karena budu wa iya karena stain hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan maka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kita beristianah kita memohon pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan urusan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim banyak faedah yang kita dapatkan ya. Apa saja? Yang pertama yaitu kita telah meneladani yaitu sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah SAW mengawali tulisan dan karyanya atau tulisan dan surat-suratnya yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua kita bertabaruk yaitu mencari keberkahan, kebaikan yang banyak dengan menyebutkan Asmaul Husna, dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah, yang Maha Mulia. Dan yang ketiga, kita beristianah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat bismillahirrahmanirrahim bukanlah kalimat yang baru yang ada di masa Rasulullah SAW. Bahkan bismillahirrahmanirrahim ini telah ada dan telah dituliskan sejak masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita mengetahui kisah ya, yang telah diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis maka di dalam surat itu terdapat ucapan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan betapa agungnya kalimat ini, betapa pentingnya kalimat ini, betapa tingginya kedudukan kalimat ini dalam diri seorang muslim. Bagaimana seorang muslim senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim senantiasa mencari keberkahan, kebaikan, kemudahan kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana seorang muslim senantiasa menggantungkan hatinya memohon pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian ya ada sesuatu hal yang perlu untuk diluruskan yakni di antara kita mungkin ditanya ya Mengapa mengawali tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kemudian ada yang mengatakan bahwasannya itu berdasarkan hadis ya, yang disebutkan atau diriwayatkan yang bunyinya adalah kullu amrin balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim huwa abtar. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya setiap perkara penting ya setiap perkara penting yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka itu adalah terputus maka itu adalah ya sedikit sekali keberkahannya itu adalah e, suatu perkara ya yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis ini yaitu yang menjelaskan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim adalah hadis yang diperselisihkan ya kesahihannya oleh para ulama. Sebagian para ulama kita ada yang menghasankannya, menilai hadis ini bisa diterima, riwayat ini bisa diterima sebagai perkataan Rasul SAW. Meskipun meskipun demikian, ya sebagian ulama kita yang lain yang menilai bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang doif, sebagaimana ya yang telah dijelaskan ya, atau disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala tentang kelemahan hadis-hadis ini. Itu hadis yang mengatakan Quran amrin bi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim maka ini adalah hadis hadis yang dhaif hadis yang lemah maka tidak selayaknya kita menyandarkan hadis yang lemah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demikian mukadimah ya, yang pertama yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.